Bolehkah seorang wanita memakai pakaian luar yang ada hiasan-hiasan seperti gambar bunga atau mut-mut, ya, mute-mute? Nah. Baik. Jawabannya ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam surat An-Nur la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya. Janganlah wanita-wanita beriman itu menampakkan perhiasannya ya, menampakkan perhiasannya kecuali yang terpaksa. Ya, apa yang terpaksa itu? Atau ah, pakaian luar yang tidak mungkin yang tidak mungkin ditutupi, ah, ya, pakaian luar yang tidak mungkin ditutupi. Adapun yang mungkin ditutupi, yang mungkin disembunyikan, yang mungkin untuk tidak digunakan, maka Allah telah memerintahkan wala yubdina zinatahunna, ya. Tidak boleh atau janganlah wanita-wanita mempertontonkan perhiasan-perhiasannya. Ya, dan secara akal bahwasannya tujuan menggunakan jilbab itu agar memalingkan pandangan laki-laki ya, atau meminim, meminimalisir pandangan laki-laki kepada wanita. Kalau wanita menggunakan pakaian yang ada hiasan-hiasannya, tentunya ini akan menarik pandangan laki-laki. Baik. Demikian Allahu alam. Ya, termasuk dalam hal ini mereka yang menggunakan jilbab, menggunakan pakaian dengan lambang-lambang partai tertentu, ya, terutama ketika musim kampanye, maka ini juga termasuk perbuatan yang menyelisihi dalil syar'i, ya, baik dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun penjelasan para ulama tentang makna jilbab syar'i. Baik.